PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Oh, celaka. Itu tembok kota raja. Kita sudah kehilangan jejak. Pastilah Baginda dan rombongannya meninggalkan kota raja melalui jalan rahasia. Tak ada jalan lain, Kakang. Kita lompati saja pagar kota raja itu. Iya, iya. Memang tidak ada jalan lain lagi. Berhati-hatilah Adisaka. Hup! Ayo kelompatlah kemari. Ah, baik Akang. Hup! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Rusli sebagai Raden Setakling, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Hari Laksono sebagai Prabu Sana, Rini Marjan sebagai Nimas Kayuwangi, Bambang Jiger sebagai Dampu Awuk, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Ana Rusli sebagai Diani Sampit, Yanuar sebagai Sanjaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada akhir kisah yang lalu diceritakan, pasukan Indra Prasta berhasil memecahkan gerbang Galuh dan dua pasukan telah saling terjang. Sementara itu di kuil Siwa Agung, para tamu telah berhamburan meninggalkan kuil Siwa Agung ketika mendengar berita yang dibawa oleh Raden Setakling dan Raden Sakapal Wakuna. Pungkur. Kakek saat ini tengah keluar dari kota raja. Mungkin beberapa saat lagi, kakek akan kembali melalui tembok gerbang kota raja. Uh, bagaimana, Kakang? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hmm, entahlah, Sariti. Ayahanda, izinkanlah Ananda maju ke medan perang. Dalam keadaan seperti ini, baju pengantin ini serasa terbuat dari bara api. Tidak anakku Maloka Dampu Awu. Ini adalah hari perkawinanmu. Janganlah kau kotori hari suci ini dengan lumuran darah di tanganmu. Beristirahatlah kau di kamarmu. Upacara ini pastilah telah menyita banyak tenagamu. Masuklah ke kamar kalian. Biarlah aku menjenguk para pemberontak itu di gerbang kota raja. Ah, tapi ayahanda. Kakang. Dinda Kayuwangi. Ah. Dinda takut, Kakang. Janganlah tinggalkan Dinda. Nah, Maloka dan Dampuawu anakku. Kini kau telah mempunyai sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab yang harus kau pikul. Mungkin dengan mengorbankan sebagian perasaanmu. Nimas Kayuwangi anakku adalah sebuah tanggung jawab bagimu. Nah, jagalah dia. Aku berangkat. Ayo pengawal, kita lihat ke gerbang kota raja. Kakang, apakah kau tidak melihat kelompok kami di gerbang kota raja? Aku melihat mereka di Seriti. Tapi aku tidak melihat kakekmu Ki Parang Pungkur. Hmm, di manakah Eyang Guru? Aku tidak melihatnya lagi sejak aku kembali. Aku melihatnya meninggalkan ruang ini saat upacara ini berlangsung. Hmm. Kukira kini ia telah berada di gerbang kota raja. Kanda, marilah kita melihat keadaan di luar istana. Berada di dalam istana dan mengurung diri di dalamnya justru membuat hati ini menjadi semakin berdebar tidak menentu. Ayolah Kanda, kita ke pintu gerbang istana saja. Marilah Dinda. Ayo Kakang, yes. Iya. adik Sariti. Sahabat-sahabatnya tiba di gerbang istana dari kejauhan, terlihat Baginda Prabu Sana kembali menuju mereka dengan diiringi oleh dua orang pengawal utamanya, sepasang pendekar dari Nusa Burung. Oh, mereka telah berhasil memecahkan gerbang kota raja. Sekarang menyingkirlah kalian. Tapi Ayahanda Prabu. Dengar anakku Maloka dan Bu Awu. Aku juga seorang kesatria. Tapi kali ini aku tidak akan mengumbar kemarahanku pada mereka. Kekuatan pasukan mereka benar-benar luar biasa. Dan tidak sedikit tokoh-tokoh sakti yang membantu gerakan mereka. Karena itu, satu-satunya jalan adalah pergi sejauh-jauhnya dari istana Galuh. Ayo bersiaplah. Oh, itu permaisuriku. Oh, bagaimana Kanda? Apakah kita harus meninggalkan istana ini? Dinda, kukira hanya itulah satu-satunya jalan yang harus kita lakukan. Ayo, sekarang bergegaslah Dinda. Kita harus cepat-cepat meninggalkan istana ini sebelum mereka tiba di sini. Hei, ayolah Sanjaya anakku. Janganlah kau hanya berdiri melamun seperti itu. Hei Sanjaya, Apakah kau sedikit pun tidak merasa takut? Kulihat kau sejak tadi hanya berdiri saja di situ. Melamun seperti biasa yang kau lakukan. Eh, tidak. Tidak, ayahnya. Apakah yang harus saya takutkan? Ah, apakah kau belum mengerti keadaan yang saat ini sedang terjadi? Hmm, bukankah pasukan Indra Prasta menyerang dengan kekuatan dua kali lipat? mereka datang dengan Tidak usah menjadi panik seperti itu. Uh, ayolah, cepat Indah. Uh, mari anakku Nimas. Ayolah, kalian semua ikutlah aku tinggalkan kota raja ini. Uh, tapi uh, biarlah tuanku, saya akan tetap di sini. Saya akan melihat keadaan pertempuran di gerbang kota raja. Kakang, aku... Tidak adi Adidampu abu. Kau seperti yang Baginda katakan, sudah mempunyai satu bentuk tanggung jawab. Pergilah bersama-sama dengan istrimu. Aku akan menjaga dan melihat keadaan Eyang Guru. Dan kau Sariti, kukira kau dapat mengantarkan Baginda uh, keluar istana. Baik, Kakang. Mari, Kakang Dampu. Uh, baiklah. Selamat tinggal Kakang Seta, Kakang ya. Saka. Selamat tinggal Adi Dampu Awuk. Satu saat kita kelak akan berjumpa kembali. Uh, kalau begitu, marilah anakku Maloka Dampu Awuk. Hop! Hiya, hiya, hiya! hiya. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Ti... Kah... Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu! Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Pombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Pombat bekerja sekuat bom. Pombat, bomnya segala macam batuk, produksi KB Pharma. Dengan dikawal oleh sepasang pendekar Musa Burung dan Sariti, Pakinda Prabu Sana bersama dengan Permaisuri, Raden Sanjaya, Nimas Kayuwangi serta Dampu Awuk menantunya pergi menuju ke arah lain yang bertolak belakang dengan gerbang kota raja. Sementara itu, Raden Setakling bersama dengan adiknya Raden Sakapal Wakuna masih tetap mematung memandangi kepergian adiknya Dampu Awuk bersama dengan keluarganya yang baru. Tadi Dampu Awuk telah hilang, Kakang. Iya. Yeah. Dia bukanlah orang yang dapat berbuat banyak seperti yang kita lakukan. Dia menjadi keluarga bangsawan utama. Tapi kini mereka pergi meninggalkan istana dan terlunta-lunta tidak bedanya dengan keluarga Karang sedana pada beberapa tahun yang lalu. Iya. Kekuasaan tidak bedanya dengan pakaian. Tidak akan mungkin selamanya kita kenakan. Satu saat pasti kita akan melepaskannya dan menggantinya entah dengan pakaian yang lebih baik atau sebaliknya, malah jauh lebih buruk. Iya, Kakang. Baginda sana telah menanggalkan jubah kebesaran. Entah apakah dia akan seberuntung Prabu Aji Konda. Berhasil mendapatkan kembali jubahnya yang terpaksa telah dilepaskan hari ini. Oh ya kakang, bagaimanakah dengan nasib adik Wulan? Dia belum juga datang kembali. Uh. Entahlah. Mudah-mudahan saja tidak terjadi sesuatu dengannya. Uh, marilah kita melihat ke gerbang kota raja. Oh, Seta! Seta! Kakang, uh, itu lihatlah Ibunda Anting Wulan. Kau, bukankah kau Seta Keling, sahabat Anting Wulan putriku? Uh, benar, kami adalah saudara seperguruan dari Anting Wulan. Oh. Di manakah putriku itu? Apakah kalian tidak melihatnya? Uh, kemarin kami melihatnya meninggalkan kota raja. Sudahlah, Bibi. Tidak usah mengkhawatirkan anting bulan. Putri Bibi mempunyai kepandaian yang sangat tinggi dan mampu menjaga dirinya dengan baik. Lalu, lalu apakah yang sedang terjadi saat ini di istana, di kota raja? Istana menjadi kosong seperti ini. Oh, benarkah seperti yang dikatakan Dayangku? Galuh mendapat serangan dari Indra Prasta. Oh. Uh, benar Bibi Sampit. Peperangan tengah terjadi di gerbang kota raja. Mungkin sebentar lagi akan menjalar kemari. Sebaiknya Bibi Sampit segera meninggalkan istana. Kakang, yeah. apakah yang sebaiknya kita lakukan dengan Bibi Sampit? Ibunda dari adik Wulan. Sebaiknya kita selamatkan saja adik Saka. Hmm, biarlah kukira Eyang Guru akan dapat menjaga diri. Semoga saja Ya, semoga. Hah? Kakang, oh. itu mereka sudah datang. Uh, maaf, Bibi. Hup. Oh. Apa yang akan kau lakukan? Raden Sakapal Waguna yang semula hendak menjenguk pertempuran di mulut gerbang kota raja, terpaksa membatalkannya karena kehadiran Diani Sampit, ibunda dari Anting Bulan. Kang, kemana kita akan pergi? Kita ke sana, ke arah perginya rombongan Baginda bersama Adi Dampu Awu. Celaka, itu tembok kota raja. Kita sudah kehilangan jejak. Pastilah Baginda dan rombongannya meninggalkan kota raja melalui jalan rahasia. Tak ada jalan lain, Kakang. Kita lompati saja pagar kota raja itu. Iya, iya. Memang tidak ada jalan lain lagi. Berhati-hatilah Adi Saka. Ayo kau lompatlah kemari. Ah, baik, Agang. Oh, ah, tempat ini sunyi sekali. Tak ada penjagaan sedikit pun di sini. Ah, awas kakang, itu ada rombongan prajurit. Hoi, berhenti. Siapa kalian? Kau teruslah berjalan ke arah selatan, adik Saka. Biarlah aku yang menahan mereka. Baik, Kakang. Berhati-hatilah. Hup! Mau kemana kau? Tunggu! Hup! Hadapi aku saja, Kisanak. Ya! Lepaskan anak panah! Beritahu pusat, ada ada pelarian di sekitar sini. Ya! biarkanlah kami pergi ke sana. Kami tidak akan menyusahkan kalian. Ya! dilepaskan. Oh, oh, aku tidak boleh bertindak lemah lagi. Mereka harus harus segera kuhabiskan. Sebelum para tokoh-tokoh Indra Prasta itu datang kemari dan mengejar Adisaka. Ya, ya, Dengar kata-kataku, terpaksa sekarang aku merobohkan kalian. Ya! ya! lulu tangannya kenapa bang sampean bang? Kok rok terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Anu Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Raden Seta Keling berkelebat di antara kelompok pasukan Indra Prasta, membagi-bagi pukulannya yang kali ini tak dapat lagi ditahan oleh mereka. Satu persatu, mereka semua jatuh berkelimpangan tak berdaya. Setelah berhasil membereskan sekelompok pasukan kecil itu, Raden Setakling melesat kembali menyusul Raden Sakapal Waguna adiknya. Setelah beberapa saat mengejarnya, Bukankah itu rombongan Sri Baginda sana? Oh. Adisaka juga sudah berada di sana. Bagus anak muda. Kita akan terus berkuda. Katakanlah bila kau sudah tak mampu lagi untuk berlari. Jangan khawatir, tuanku. Kami bertiga mampu untuk berlari yang selama setengah hari terus-menerus. Bukankah demikian adik sariku? Iya, benar tuanku. Adisaka, kita kau merasa lelah, ya aku menggantikanmu membawa bibi sampit. Tidak, Kakang. Aku masih cukup kuat. perlahan-lahan menyuruh masuk ke batas cakrawala dan bersamaan dengan itu cahayanya semakin memudar dan akhirnya menjadi hilang sama sekali. Dan kini yang tinggallah hanyalah kegelapan malam. Hari telah menjadi gelap. Kita berhenti di sini dan beristirahat. Hop! menyenangkan tidur melepaskan lelah? Oh, apakah Dinda membutuhkan ranjang istana yang indah? Kasur empuk untuk tidur dalam keadaan seperti ini? Ah, tidak, Kanda. Dinda hanya ber... Dinda hanya bertanya, di manakah kita akan tidur? Di rumput lebak di sekitar kita kah? Ataukah di bawah pohon besar di ujung sana? <laughs> Dinda, Kanda kira ini adalah tempat yang terbaik sebuah tegalan dan dari tempat ini kita akan dapat mengetahui seandainya ada musuh yang datang mengejar kita. Ya, setidak-tidaknya kita akan dapat bersiap-siap dan mengadakan perlawanan. Ayo, turunlah Dinda. Ah, baiklah Kanda. Hup. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya dari para pelarian itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.